Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala babul wudu. Kita masuk kepada bab wudu. Wudu dari apa? Dari wada'ah yaitu kebersihan dan dan kecemerlangan. Ini secara bahasa. Adapun nanti di akhirat memang betul-betul orang-orang yang rajin berwudu, dia akan apa? Wajahnya cemerlang, putih bercahaya, wajahnya, tangan dan kakinya. Kemudian, apakah disyaratkan untuk wudhu itu niat? Sudah lewat bahwasanya memang ya, dia adalah diwajibkan niat. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam, Imam Laif, Ishaq, dan lain-lain. Adapun kalau Abu Hanifah dan beberapa ulama yang lain mengatakan tidak wajib itu. Tapi yang benar adalah wajib berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan, yaitu amalan syariah, itu adalah dengan niat untuk apa membedakan antara amal ibadah dengan amal yang bersifat adat istiadat. Juga demikian pula masalah mandi. Sama-sama mandi tetapi kalau ini niatnya untuk bersuci, niatnya untuk menghilangkan hadas, maka dia dapat pahala. Tapi kalau tidak berniat itu maka sekedar apa? Adat istiadat tidak dapat pahala dan tidak menghilangkan e, tidak menghilangkan hadas. Tidak boleh dia sholat dengan mandi yang bersifat bersifat apa itu namanya adat istiadat tadi. Sekarang apa hukum melafatkan niat? Jelas melafatkan niat ini adalah tidak disyariatkan. Dia adalah bid'ah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mengajarkan semuanya. Ternyata tidak mengajarkan melafatkan niat. Nawa itu al budu misalkan. Nawa itu wudu'an dan sebagainya. il hadasi. Maka ini adalah bid'ah. Tidak ada di dalam kitab dan sunnah. Makanya Syekhul Islam di Majmuk Fatawa mengatakan wal jahru bin niyah la yajib wala yustahab bittifaqil muslimin. Mengeraskan niat itu tidak wajib dan tidak mustahab dengan kesepakatan kaum muslimin. Balil jahiru biniyah mubtadi. Bahkan orang yang mengeraskan niat, dia itu adalah mubtadi, mukhalifun syariah, menyelisihi syariat. Dan seterusnya, kalimat yang panjang. Sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama terkait dengan wudhu. Al-hadithu tasi wal isrun. Hadis yang ke-29 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali berwudu Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa Sohahahu Ibnu Khuzaimah. Memang dia sanadnya sahih. Jadi termasuk yang disyariatkan adalah apa? Bersiwak ketika kita berwudu. Tetapi ini wajib atau mustahab? Wajib atau mustahab hukumnya? Mustahab. Mustahab. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah mengatakan apa? Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Ini menunjukkan asal dari perintah itu adalah wajib. Manakala Rasulullah tidak memerintahkan untuk bersiwak menunjukkan apa? Dia bersiwak itu tidak sampai wajib, dia mustahab. Siwak yang menjadi pembahasan adalah apakah dia itu harus terbuat dari kayu arok, kayu yang terkenal dipakai untuk siwak di kalangan arok. Ini para ulama berselisih pendapat. Tetapi yang benar adalah apa? Dia itu umum, karena dia diambil dari apa? Saka suku istiakan atau siwakan. Yaitu apa? Menggosok. Menggosok dengan apa? Dengan kayu yang ujungnya itu ada serabutnya. Ada seperti sapunya itu. Ya seperti brus itu. Berarti tidak disyarat, tidak disyaratkan dari kayu arok. Dan ini adalah pendapat jumhur. Mayoritas ulama. Yaitu apa? Boleh kita dengan kayu apapun yang penting. Memang ujungnya itu ada serabutnya. Untuk bisa menyapu menyapu gigi dan sebagainya itu. Dari jenis kayu apapun. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh juga dengan kain yang kasar. Karena fungsinya sama. Tapi paling tidak apa? Paling tidak kita tahu tidak harus dengan kayu siwak. Boleh dengan kayu apapun yang memang sesuai. Nah itu dia masuk dalam keumuman siwak. Karena maknanya ada di situ. Terserah dia terbuat dari plastik ataukah yang lain. Itu tidak masalah. Karena fungsinya sudah sudah apa didapatkan di situ iya. Sekarang secara umum hukum siwak berdasarkan hadis ini adalah mustahab. Dan mustahabnya itu adalah sampai muakkad. Kenapa? Karena Rasulullah SAW betul-betul melakukan itu di segala macam, hampir di eh, di seluruh apa itu amalan-amalan beliau memakai siwak sebagaimana akan kita lewati sebagiannya insya Allah. Dia itu adalah mustahab dan tidak wajib. Baik di dalam sholat, eh, baik ketika mau sholat ataupun di jauh di luar sholat. Ini pendapat hampir seluruh para ulama. Ada sebagian yang mengatakan wajib, tetapi tidak benar. Sayyid. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya siwak itu mustahab, sekarang kapan waktu yang dia itu paling mustahab? Waktu yang paling mustahab sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah di lima tempat. Yang pertama, adalah ketika hendak berwudu berdasarkan hadis sahih tadi itu, hadis Abi Hurairah itu. Ketika hendak berwudu dia bersiwak. Kemudian yang kedua, yang kedua ketika hendak sholat, sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Hendak sholat. Ini yang kedua. Yang ketiga, inda qiraatil Qur'an, ketika hendak membaca Al-Qur'an. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Hadisnya mauquf tetapi lahu hukmul marfu. Mauquf sahih kepada Ali bin Abi Thalib yang mana beliau mengatakan innal abda idza tasawwaf sesungguhnya hamba apabila dia bersiwa summa qama yusolli kemudian dia berdiri untuk salat qamar malaku khalfah malaikat berdiri di belakangnya. Memang kita tidak sendirian. Ada malaikat-malaikat. fatas ma'u Kemudian uh, ini malaikat satu berarti dia adalah apa? Mudzakkar. Fatas liqira'atih. Kemudian malaikat ini akan akan memperhatikan bacaan sang hamba itu. Faya minhu. Kemudian malaikat ini terus mendekat. Hatta yadha'afahu ala Sampai malaikat ini meletakkan mulut dia kepada mulut sang hamba ini. Fama yahruju min fihi syai'un al Qur'an illa sara fi jawfil malak. Tidak ada satupun yang dia keluarkan dari bacaan Quran tadi kecuali pasti akan masuk di dalam rongga badan malaikat itu. Malaikat nanti jadi saksi di hari kiamat. Oh hamba ini banyak membaca Quran. Tapi syaratnya apa tadi? Dia bersiwak dulu. Fatahiru afwahakum lil Quran. Maka sucikanlah mulut-mulut kalian itu untuk Al-Quran. Hadisnya uh, sahih kepada Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Yang lain-lain meriwayatkan secara marfu tetapi tidak benar. Yang benar adalah mauquf tapi lahu hukmul marfu. Ini adalah kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat adalah indal istiqab minan naum ketika bangun tidur. Bangun tidur sebagaimana hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih Beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naum Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur, beliau itu biasa sering menggosok mulut beliau dengan siwat Itu kondisi yang keempat. Kondisi yang kelima, inda taghayyuril fam, ketika mulut itu aromanya berubah. Ada aroma yang barangkali tidak enak sehingga Tentunya ini mengganggu saudaranya, maka kita apa? Kita bersiwak. Apa yang menyebabkan bau mulut itu menjadi tidak enak, kata Imam Nawawi? Kenapa? Karena tarkil akli surut, karena mungkin sedang puasa, sehingga muncul bau yang tidak enak. Wa minha aklu malahu raihatun kariha. Dia makan sesuatu yang memang baunya itu tidak enak. Wa minha turus sukut. Kenapa? Kembacan. Iya, makan belacan ya. Iya, petai. Iya, petai atau tolong-tolong yang kuat itu. Watulus sukut. Diam yang lama. Nanti muncul bau yang tidak enak. Waminha sebaliknya kasrotul kalam. Nah, banyak bicara juga bau-bau mulut akan berubah. Maka kita disunahkan untuk banyak-banyak bersiwak dalam kondisi-kondisi yang tadi itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, karena eh, Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW idaja kalau manzilahu baca abis siwak. Rasulullah SAW apabila masuk ke rumah beliau, beliau mulai dengan siwak dulu. Ini adalah termasuk apa min husni isyaratin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya muamalah Nabi dengan keluarganya. Berusaha agar bau mulutnya pun diperbagus. Di samping lima tempat tadi, secara umum adalah dia itu mustahab dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, hendaknya kita bersiwak itu dengan tangan yang mana, kanan atau kiri. Jelas semuanya boleh, kata Imam Ibnu Utsaimin semuanya boleh. Mau kanan mau kiri ini tidak masalah karena tidak ada dalil yang pasti memerintahkan demikian. Tetapi kalau pendapat Imam Ahmad dan dirajihkan oleh Syekhul Islam adalah dengan tangan kiri. Kenapa? Karena kata mereka bersiwak itu adalah mimba bi izalatil ala, yaitu menghilangkan kotoran. Maka dengan tangan kiri. Seperti apa menghilangkan najis, juga ketika jemar adalah dengan tangan kiri. Tetapi pendapat ini dibantah, dibantah oleh pendapat yang lain, pendapat Imam Malik, pendapat Ibnul Mulakin dan yang lain-lain. Mereka mengatakan dengan tangan kanan. Walaupun semuanya boleh tetapi yang lebih utama adalah dengan tangan kanan. Kenapa? mengambil dari keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih yang mana Rasulullah mengatakan apa itu? Uh, yang beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yujibuhu at-tayammun. Rasulullah itu suka memakai uh, uh, bukan memakai tapi berkanan-kanan ketika apa? Indah tarajjulihi ketika bersisir. Menyisir dengan apa? Bagian kanan dulu baru eh, rambut yang kiri. Wa inda tanah ulihi ketika memakai sendal, memakai slipper. Dengan apa? Dengan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Wa dan ketika bersuci. Wa nihikul sya'nihi dan dalam seluruh urusan beliau yang bagus. Sementara siwak adalah urusan yang bagus, yang sunahnya itu mus, yang sunahnya itu muakkadah. Maka alasan dari Ibnu Mulakin adalah hadis ini wa nihikul sya'nihi dalam seluruh urusan beliau yang bagus. Sya'an itu urusan yang bagus. Adapun kalau yang di ucapkan oleh Imam Ahmad dan Syekhul Islam tadi bahwasanya bersiwak itu adalah sekedar menghilangkan kotoran, kita katakan ini pendapat yang tidak terlalu kuat. Kenapa? Bahkan siwak itu bagian dari toharoh. Sementara toharoh masuk dalam hadis Aisyah tadi, apa itu? Wafi tuhuri. Ketika toharoh, Rasulullah memulai dengan yang kanan dulu. Mencuci tangan kanan, baru tangan kiri, kaki kanan, baru kaki kiri. Sementara dia memang bagian dari toharoh siwak ini. Dari mana kita tahu itu? Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih yang mana Rasulullah SAW mengatakan as-siwak matoharatun lil fam mardatun lirab. Hadis Ibnu Huzaimah, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Bahwasanya siwak itu adalah kesucian untuk mulut dan keridoan dari Allah. Menunjukkan apa? Bahwasanya siwak itu bagian dari toharoh. Bukan sekedar menghilangkan gangguan, tapi untuk mencapai kesucian. Dan juga dia itu mendatangkan ridho dari Allah. Maka memang dia nilainya itu tinggi. Bukan sekedar seperti apa menghilangkan najis atau istinja istijmar itu. Maka memang wallahu alam yang lebih rajin adalah apa? Adalah dengan tangan kanan. Karena dia bagian dari ibadah yang amat dicintai oleh Rasulullah. Sampai-sampai Allah Ta'ala ridho. Maka dia bagian dari ibadah, bukan sekedar apa? Menghilangkan kotoran. Makanya walaupun kita merasa diri kita sudah bersih, tetap kita disunahkan apa? Ketika wudhu, ketika mau sholat, apa itu? Tetap kita memakai siwak. Menunjukkan apa? Bukan sekedar menghilangkan kotoran. Tapi niatnya adalah ibadah. Maka dia masuk dalam hadis yang lain tadi. Yang apa itu? Fisak nihikul Di dalam seluruh urusan-urusan yang bagus. Walaupun semuanya sah dan semuanya boleh. Tekan kanan ataupun tangan kiri. Dan ini pula yang dirajikan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam dengan dalil yang lain. Dalil yang lain, apa itu dalilnya? Dalil ketika Rasulullah SAW mau meninggal ketika beliau mau meninggal, hadis Aisyah juga mutafakun alaih, yaitu apa? Rasulullah SAW melihat siwak yang ada di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan Aisyah paham apa yang diinginkan Rasulullah, maka Aisyah mengatakan, Aksi ini hadas siwak ya Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, berikan kepadaku siwak ini." Fa'atonihi. Maka kemudian Abdurrahman apa itu memberikan kepadaku secara umum apa itu kalau memberikan adalah dengan tangan kanan sebagaimana hadisnya Ibnu Umar Fakosom, fakobam tuhu. Kemudian aku gigit-gigit dia. Kemudian aku famadok tuhu. Kemudian aku cuci dia. Kemudian aku gigit, aku cuci dan aku gigit. Suma itu Rasulullah. Kemudian aku berikan siwak tadi kepada Rasulullah. Sementara untuk adat Rasulullah dan para sahabat memberikan dan menerima itu adalah dengan tangan kanan sebagaimana hadis Ibnu Umar di Sahih Muslim itu. fasan nabi kemudian Rasulullah bersiwak dengan itu. Sementara kata beliau, secara umum, Rasulullah itu kalau mengambil segala sesuatu, itu adalah dengan tangan kanan. Sementara Aisyah tidak menyebutkan Rasulullah ketika itu memakai tangan kiri, ketika menerima atau mengambil siwak. Seandainya itu adalah dengan tangan kiri, misalnya itu menyelisihi kebiasaan, dan kalau sesuatu itu menyelisih kebiasaan, misalnya akan dinukilkan kepada kita. Hmm. Maka yang benar memang apa? Dohir dari dalil-dalil yang ada menunjukkan yang rosih adalah bersiwak itu dengan tangan kanan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya, al-hadis salasun. Hadis yang ke-30 ini kita hampir sama dengan apa yang di yang di kitab apa itu Taisirul Alam. An Humran Maula Utsman bin Affan, anna Utsman radhiyallahu anhu ja'a bi wudu. Utsman bin Affan meminta untuk didatangkan air wudu. Faghsala kaffayhi Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangan beliau salah sama roh tiga kali. Summa tamat mat. Kemudian mencuci mulut beliau. Tamat mat maksudnya adalah mengejarkan air di dalam mulut. Bukan sekedar memasukkan, tapi juga apa di putar-putar, dipusing-pusing di dalam mulut. Itu namanya tamat mat. Buat tansyab. Kemudian eh, dan beliau itu memasukkan air ke hidung, menghirup. Wastansa kemudian mengeluarkannya lagi. Hmm. Summa kenapa? Menghembuskan, iya, menghembuskan. Kemudian beliau mencuci wajah beliau tiga kali. ilal Kemudian beliau mencuci tangan beliau sampai ke siku. Ila maksudnya maaf disertai dengan sikunya juga tentunya. sama roh tiga kali. yusra misladali. Kemudian mencuci yang kiri juga seperti itu. Kemudian mengusap kepala beliau. Tidak menyebutkan tiga. Karena memang dia hukumnya lain. Kemudian beliau mencuci kaki kanan beliau sampai ke buku lali tiga kali. Summa yusra mitla Kemudian beliau mencuci yang kiri juga seperti itu. Summa Kemudian beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudhu'i Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Sebenarnya hadis ini ada selanjutannya kan? Summa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa shalla rak'ataini. Hmm. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, hmm. kemudian dia sholat dua rakaat, walam yuhaddis fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak bicara di dalam dua rakaat tadi dirinya sendiri, berbentuk konsentrasi. Kemudian apa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni untuk dia dosa dia yang lalu. Ini di antara hadis yang paling lengkap di dalam masalah cara wudu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya masih dilengkapi dengan hadis Ali dan yang lain-lain tentunya. Hadis Abdullah bin Zaid juga. Sekarang dari hadis ini kita akan mengambil beberapa dulu karena ini agak panjang pembahasannya. Yang pertama adalah masalah mencuci kedua telapak tangan sebelum wudhu. Apakah dia wajib atau mustahab? Yang wajib apa? Tentunya dia mustahab saja. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Secara umum menunjukkan apa dia itu mustahab dan ini adalah ijma ulama dinukulkan oleh Imam Ibnu Munzir dan Imam Nawawi bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu itu mustahab. Kecuali kalau apa? Kalau bangun tidur, memang itu adalah wajib karena hadis yang lain, karena masalah tidurnya itu. Yang kedua masalah tamat mat yaitu berkumur-kumur, mengedarkan air di dalam mulut. Apakah cukup dengan sedikit air dan di bagian sedikit ataukah mencakup semua rongga mulut yang diwajibkan oleh Imam Nawawi adalah harus istiar, yaitu walaupun airnya sedikit tidak apa-apa, yang penting airnya itu beredar di seluruh rongga mulut kita. Jangan hanya terkena lidah bagian bawah, sementara bagian atas hidung, eh, bagian rongga mulut itu tidak kena, jangan. Tapi diusahakan untuk semuanya kena. Tetapi kalaupun tidak sampai mengenai semua, ini tidak sampai membatalkan wudhu. Karena dia hukumnya tidak sampai apa? Tidak sampai rukun dia hanya apa? Hanya sampai wajib menurut kebanyakan ulama. E, menurut sebagian ulama. Sebagian mengatakan sampai tidak syarat. Kalau ini tidak dikerjakan maka wudhunya batal. Tetapi ini tidak benar. Yang benar adalah dia itu maksimal adalah wajib saja. Baik. Itu masalah matmabah, yaitu berkumur-kumur. Sekarang yang kedua adalah masalah istingsyat. menghirup air ke dalam hidung. Ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan mustahab karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan dia wajib. Karena apa? Karena ada dalil yang khusus memang. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaimah. Hadisnya sahih hadis Muhajir bin Kufut. Insyaallah kita akan melewati hadis itu. Dan bersungguh-sungguhlah kalian, eh bersungguhlah engkau di dalam istinsyaq kecuali kalau engkau dalam keadaan apa? Dalam keadaan e, berpuasa. Menunjukkan ini adalah perintah. Maka dia hukumnya wajib tetapi tidak sampai apa? Tidak sampai rukun. Yang lain mengatakan dia sampai tingkat rukun. Kenapa? Karena karena di dalam Al-Qur'an Allah Taala menyuruh kita untuk apa? Untuk mencuci wajah-wajah kita. Waghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Sementara apa? Hidung itu bagian dari bagian dari wajah. Tapi ini dibantah oleh ulama yang lain. Mereka mengatakan memang permukaan hidung itu bagian dari wajah, wajib untuk dicuci. Bahkan ini rukun. Tetapi untuk bagian dalamnya, rongga di dalam hidung, itu bukan bagian dari wajah. Tidak terjadi yang namanya muwajah. Karena wajah itu dikatakan wajah, kapan itu kalau idza yahsul bihi muwajah. Tahsul bihi al muwajah. Memang kalau kita berhadapan kita lihat itu. Memang hidung terlihat, tapi bagian dalam hidung, rongga dalam hidung itu tidak nampak. Maka dia bukan dari wajah. Maka istinsyak itu hanya wajib dan tidak sampai rukun. Kalau ditinggalkan, dia hukumnya hanya apa? Hanya tapi ya jangan ya. Hanya dosa tapi tidak sampai wudhunya itu batal. Sekarang bagaimana hukum istingsat dan matmadoh tadi? Yaitu apa? E, berkumur-kumur untuk masalah mandi. Untuk masalah wudhu tadi sudah jelas bahwasanya apa? Tidak sampai rukun. Tapi apa? Sekedar wajib. Bagaimana kalau dia dalam masalah mandi? Ini para ulama berselisih pendapat, tetapi yang benar adalah apa? Yang diwajibkan untuk mandi itu hanya istiar. Yaitu apa? Menyeluruh, mengenai seluruh permukaan badan. Sementara untuk rongga bagian dalam itu tidak wajib. Maka apa? Maka untuk mat mabong yaitu berkumur-kumur dan juga apa istingsyak itu tidak apa tidak tidak wajib. Karena dalil yang menyebutkan wajib itu hanya khusus untuk apa? untuk wudhu. Itu adalah yang rojih. Yaitu apa dia? Tidak apa tidak sampai wajib. Dia mustahab. Istingsyak dan matmadoh itu mustahab. Untuk masalah mandi. Adapun untuk untuk wudhu memang dia itu adalah wajib. Tidak sampai rukun. Dan memang ini khilaf yang besar. Tapi insya Allah itu yang rojih. Adapun istingsar itu apa? Membuang air kembali. Maka para ulama mengatakan dia itu mustahab. Ada yang mengatakan wajib. Tetapi apa yang betul? Dia adalah apa? Adalah mustahab. Boleh saja kalau dia mau, tapi ya barangkali akan menyakiti diri sendiri itu apa? Kalau ditelan langsung. Hmm. Tapi dia sekedar mustahab. Adapun kalau dia berpuasa, maka istingsar itu wajib. Tidak boleh dengan alasan istingsar kemudian apa dia menghirup air lewat hidung Tidak boleh karena dia puasa maka dia wajib untuk mengeluarkan kembali air tadi. Baik, ilahuna wallahu taala alam. Okay. Ya. Aku dah benar semua. air, air wangi Allah alam mungkin karena keringat beliau juga lebih harum dari misik hadirnya Sohid cuma kalau air liur kita tidak tahu dalil satupun dalil Sohid tentang itu tentang masalah wangi atau tidak tetapi masalah para sahabat berebut memang berebut dan hmm. satupun dari mereka tidak ada yang merasa jijik Bagaimana di hadis mutafakun alaih kisah yang disebutkan oleh siapa itu Urwah bin Mas'ud as sakafi Betul-betul para sahabat, bahkan bukan hanya air liur, bahkan jahatnya beliau. Jahat lebih berat kalau kita tentunya jijik. Tapi memang Rasulullah lain. Mereka berebut sampai hampir mereka baku bunuh kata kata Urwah bin Mas'ud. Ketika dia itu belum masuk Islam, dia lihat bagaimana sahabat sampai tingkat semacam itu berebut dalam rangka mencari barokah Rasulullah. Tidak disebutkan bahwasanya mereka merasa jijik atau apa. Maka apa? Mungkin saja wangi, cuma kita yang tidak mendapatkan dalil yang jelas tentang itu. Kalau keringat iya. Allahu a'lam. Dan kemudian membasuh telapak tangan. Iya. Dengan telapak tangan lah. Tak termasuk yang Nah, itu masuk di situ. Masuk di situ. Maksudnya alayat itu adalah apa? Seluruh tangan sampai ke rusuk, yaitu sampai ke pergelangan. Ataupun istilah kita kaf itu adalah sekedar apa? Mimba bisa sulit. Tentunya dimasuk yang di belakang juga masuk. Hmm, Iya, semuanya. Tetapi apa? Apakah wajib? Nanti akan dibahas. Apakah wajib kita menggosok-gosok celah-celah? Para ulama mengatakan itu sekedar apa? Sekedar mustahab. Kalau dia yakin sekali mencelupkan tangan misalkan di dalam sungai atau apa, itu sudah kena semua maka tidak wajib. Tapi kalau dia merasa jangan-jangan ada bagian yang masih kering karena mungkin cuaca yang tidak sesuai seperti di di Yaman, kadang karena cuaca yang kering, kita sekedar memasukkan air ternyata masih ada bagian yang kering itu. Maka wajib untuk digosok-gosok. Allah taala alam. Dikotok-kotok kalau terkait dengan apa? Ketika kita mencuci tangan sampai ke siku. Ataupun yang pertama tadi sekedar mustahab kan? Tidak masalah. Allahu a'lam. Kemudian air itu biasanya merasakan air. Ya, itu kata Imam Nawawi wajib. Ketika kita mencuci tangan, maka wajib apa maaf wajib yaitu istiak merata semuanya. Tidak masalah airnya sedikit, yang penting kita usahakan merata. Merata ya. tapi bukan sekedar usapan. Bukan sekitar masuk karena Al-Qur'an mengatakan bahwa Fadzusilu, wazusilu aidiyakum, wa aidiyakum, yaitu apa? Cuci. Sementara bedanya antara masas dengan ghusl, kalau masas itu sekitar apa? Kita mengambil air di telapak tangan kita, kemudian apa? Kita usapkan ke bagian yang lain, itu namanya masas. Sementara kalau ghusl itu ada jurianul ma, ada aliran air. Gak apa-apa sedikit, yang penting apa? Airnya itu ada alirannya. Itu bedanya antara masuk dengan ghusl. Kalau di dalam bekas, masuk ya. Nah itu lebih mudah, lebih enak malah. Maksudnya tak, tak tergosok, kita masuknya dah terlalu. Kembali ke pembahasan tadi, kalau memang tanpa digosok kita yakin ini sudah bersih, sudah apa kenal semua, maka tidak wajib. Jadi duduk di dalam kolam. Ya. Nah, semacam itu. Atau barangkali sedang mandi di sungai misalkan. Hmm. Makanya para ulama mengatakan kalau dia mencelup ke dalam air semua badannya, kemudian dia keluar maka sudah sah. Kalau niatnya tentunya untuk apa? Menghilangkan hadas tentunya. Sudah sah tanpa harus menggosok. Kecuali kalau dia merasa sepertinya ada bagian yang masih kering misalkan air, dia wajib untuk menggosok bagian itu. Allahu a'lam. Tapi kalau dia dia mengangkat ada secara yang tenggelam ni, ya. Hmm. Nanti doa selepas wuduk dia boleh baca. Kalau dia niatnya adalah sebagai pengganti wuduk ya. Tapi hmm. kalau cuma memang ini iskalnya adalah kalau itu adalah mandi wajib, maka tidak ada doa khusus untuk mandi wajib. Kecuali sekedar apa? Nggak ada, nggak ada. Hatta hadis yang gufra maka itu doif. Hadisnya kalau tidak salah mutarib kuncam. untuk untuk apa? Ketika keluar dari ya, di bilik air itu. Maka wallahu alam yang roji adalah kalau dia adalah mandi wajib maka apa? Nggak ada dalil tentang itu. Sekian banyak dalil yang diceritakan secara rinci oleh oleh istri Rasulullah baik Aisyah ataupun Ummu Salamah ataupun Maimunah karena hadis-hadis tentang itu beredar seputar mereka. Masalah apa itu mandi wajib? Secara rinci mereka sebutkan. Ternyata tidak menyebutkan adanya zikir setelah itu. Maka yang roji adalah khusus untuk apa? Untuk wudhu atau sebagai pengganti wudhu. Yaitu apa yang tadi itu mandi untuk raful hadas. Allah alam ini ini memang dohirnya demikian Allah alam. Kalau mencukupkan dengan wudhu juga itu lebih bagus. Oh, maksudnya Masalah kalau, doanya itu. Kalau mandi untuk untuk niatkan mengangkat hadas kita boleh doa wudhu. Kalau dia sebagai pengganti wudhu, Allah alam. Tapi kalau kita ragu sebaiknya sudah khusus untuk wudhu aja. Hmm. Daripada kita khawatir. Karena sebenarnya dia adalah memang pengganti wudhu. Karena seorang wudhu dengan itu, dengan dia langsung mencelupkan badan dengan niat wudhu itu sudah cukup. Maka dia sama dengan wudhu sebenarnya. Hmm. Beda dengan yang memang niatnya adalah mandi wajib, memang dia wajib untuk mandi. Sementara mandi yang untuk Rasulullah hadis nggak wajib. Yang wajib cuma wudhunya. Cuma dia menambahi dengan anggota badan yang lain aja. Wallahu a'lam mandi wajib uh, biasanya dimulai dengan wudhu. Huh? Iya. Wudhu, kemudian itu secara umum tapi dengan hati yang lebih rinci lagi adalah apa mencuci auratnya dulu mencuci dasarnya dulu baru kemudian apa mencuci tangan dan disunahkan untuk apa menggosokkan ke ke tanah dan sebagainya itu padahal kahudalkan ya. dan kah, yaitu Rasulullah sampai apa menggosok tangan beliau dengan keras untuk menghilangkan untuk memiliki hajat niat niat niat uh, niatnya memang mandi mandi janabah mandi janabah iya tapi selepas itu bila sudah habis semua kita tak perlu ambil wudhu lagi tak perlu terus boleh sholat iya sebagaimana dalam hadis Aisyah itu di Sahihul Musnad karena Rasulullah SAW eh, apa itu karena Rasulullah SAW yang bertasir Suma yusoli walam yatawabdo. Rasulullah SAW mandi kemudian sholat dan tidak wudhu. Menunjukkan memang cukup. Cukup untuk apa? Untuk mandi tapi ada niatnya wudu sebelum mandi junub tuh di Oh, masalah. masalah. Kalau mengatakan dia kalau dia tak wudu pun, dia hanya mandi, masalah. dia boleh terus. Makanya para ulama mengatakan Olah. yang penting adalah istiad. Airnya memang kena semua. Adapun tata cara wudu yang disebutkan di dalam hadis Maimunah dan yang lain-lain itu mustahab. Kalau dalam masa kalau itu mandi mandi janabah terus, hmm. itu kita boleh solat. Nah, iya. Karena sudah karena karena, karena e, kata para ulama, mandi janabah itu untuk menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar hilang, maka hadas kecil pun langsung ikut hilang kata mereka. Hmm. Sama macam tadi lah, kalau kita mandi biasa, kita niat angkat hadas, hmm. kita tak payah wudhu. Iya, tak payah wudhu lagi. Keluar, terus jalan. itu, sudah niatnya adalah 40 hadas, selesai. Tapi ada juga yang buat ini mustahab lah oh, sebelum itu wudhu, hmm. cuci. Nah, itu sudah pahala apa nih ya, kemaluan ya ikut ikut ah, tata cara Rasulullah itu lebih bagus bahkan sampai secara kesehatan pun lebih bagus hmm. karena memang badan kalau langsung diguyur total hmm. biasanya apa kalau dia tidak kuat akan mengalami gangguan ini gangguan itu hmm. tapi kalau bertahap seperti itu tangannya dulu kemudian ini ini ini hmm. maka bagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli memang itu lebih bagus biar badannya tidak terkejut hmm. tapi memang di bilik bilik air kita tak dibaca bismillah. Ya, memang tidak disyariatkan karena apa? Karena datang di dalam hadis Lakit bin Sabirah radhiyallahu anhu, marattu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqdi hajatahu sallamtu alaihi wa lam yarudda alaihi. Aku melewati Rasulullah SAW ketika beliau sedang menunaikan hajat. Kemudian apa? Kemudian aku salam pada beliau. Ternyata beliau enggak menjawab salamku. Kemudian kemudian Rasulullah SAW apa? Masa habiyajaihi alal jidar. Maksudnya apa? Yaitu beliau tayamum. Kemudian beliau mendatangi mendatangiku mengatakan mengatakan bahwa Ini karim tuan azkurallah ila ala toharah. Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kata, kata para ulama maka apa? Makruh, bukan berarti haram, tapi apa? Makruh kalau kita baca Quran atau kita menjawab salam atau kita membaca bismillah di dalam di dalam tempat itu apa? kamar mandi itu. Jadi kalau macam ni kan, Kan ada dua tempat. Satu tempat berak, satu tempat ada aninya kolamnya. Kalau dalam tu pun tak boleh lah. Sama dia niatnya dia ah. adalah tempat untuk kodok luha aja, baik hajat besar ataupun hajat kecil. Tempat najis istilahnya. Maka nggak boleh kita sholat di situ. Tempat najis itu. Tapi kalau kita sholat di atasnya, di apa istilahnya hubungan, ah, itu boleh. Dijelaskan oleh para ulama itu dibahas di situ juga. Boleh. Dalam dalam bila air. Ya. Oh, maksudnya sebelum kita masuk kita bagi bismillah ha, ah, baru wuduk. adalah sebelum itu, ya. <laughs> nah, bismillah ketika berwudu ini mustahab. Menurut pendapat jumhur mustahab dan memang betul. Cuma yang bacanya memang ketika kita mau masuk di samping kita pikir masuk ke kamar mandi itu juga Bila air. Kalau masuk bila air itu kita ada bismillah dulu kan hmm. sebelum masuk. Iya. Hmm. Tapi doa doa untuk masuk ke kamar mandi tu. Masuk sudah masuk. maksudnya maksudnya kita baca bismillah dulu, kemudian doa masuk kamar mandi, baru wuduk lah. ke niat kita ya. Hmm. Niat kita bismillahnya adalah untuk wudu. Untuk wudu yang akan kita kerjakan. Tidak masalah ditunda sedikit itu tidak masalah. Masalah masalah niat ini cuma niat di dalam hati. Dalam hati. Karena memang niat itu secara bahasa atau secara adat Arab dan secara syariat memang dia adalah amalul qalb. Niat itu adalah amalul qalb. Karena niat itu secara bahasa adalah al-qasdu. Maksud, maksud itu di dalam hati, bukan amalan lisan. Maksudnya kalau kita misalnya kita nak sholat maghrib ya, kita masih lagi di luar. Kemudian kita dalam hati kita nak, oh sudah masuk waktu maghrib. Mana kita sudah ada niat untuk itu sebenarnya nggak ada itu Belanda. seorang mukmin kalau dia mikir oh, ini sudah maghrib ini aku mau sholat dalam hatinya itu sudah niat nah. iya sudah niat semua jarak niat itu lah nah, adapun jaraknya jangan terlalu jauh baru satu jam kemudian itu tidak sah kata para ulama <laughs> harus akan musohab harus ditemani ketika mau sholat ketika mau sholat ada niat itu kalau satu jam berikutnya itu eh, sebelumnya itu tidak sah. Ya, jadi setelah itu dia batal, nggak nggak ngurus yang lain, lagi ngurus yang lain, nggak ingat. Nah. Iya di waktu yang agak dekat. iya, ilahuna. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa